Dalilus Saliki ila Alfiyati bani Malikin. Beliau memasuki pembahasan isim ma'rifah yang keempat, yaitu al-mausulu. Kemudian dalam bab ini kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu al-mausulu, kemudian bait yang ke-88 sampai ke 90 dari alfiyah beliau. Yaitu mausulul asma'il ladil unthallati isim mausul itu lafadznya adalah alladhi. Kemudian kalau untuk mu'annath itu lafadznya menjadi allati. Ya ini berarti secara tidak langsung mengatakan alladhi tadi adalah untuk muzakkar. Sedangkan untuk mu'annath itu allati. Wal ya ma sunniya la tuthbiti. Ya. Sedangkan huruf ya yang ada pada alladhi dan allati tersebut itu kalau dalam keadaan musanna ya dalam keadaan musanna yaitu dua maka la tuthbiti, engkau tidak menetapkan huruf ya tersebut atau mudahnya huruf ya itu dibuang. Karena alladzi kalau menjadi musanna, yaitu menjadi alladzani. Ya alladzani. Maka yaknya itu dibuang. Balma tal balma talihi aulihil alamah. Ya. Yaknya itu dibuang, tetapi nanti yang akan mengikuti atau yang akan menggantikan huruf ya tersebut atau yang mengikuti huruf zal dan huruf ta itu adalah al-alamah ya yaitu tanda e, eh, musanna ya tanda tasniat ya kita mengetahui tanda musanna atau tanda tasniat itu alif atau ya yaitu alladzani kalau dalam keadaan rofa dan dalam keadaan nasab dan jar menjadi alladzaini. Ya, jadi yang mengikuti dal dan ta itu adalah alif atau ya. Kemudian wan nunu intushdad fala malamah. Ya wan nunu intushdad fala malamah. Dan nun yang ada pada alladzani dan allatani itu kalau ditasdidkan maka itu tidak tercela atau tidak mengapa. Ya nanti akan ada penjelasannya. Jadi boleh dibaca alladzani atau allatani. Ya ditasdid nunnya. Kemudian wan min zaini wa taini Ya. Kemudian alladzani dan allatani itu kalau dalam keadaan rofa atau jar itu kan menjadi alladzaini dan allataini. Ya. Maka tidak mengapa pula untuk mentasydidkan huruf nun yang ada pada alladzaini dan allataini. Ya, artinya menjadi alladzaini dan allataini. Aidon ya, juga maksudnya nun yang ada pada zaini dan taini itu juga tidak apa-apa kalau di tasydid. Wa ta'widun bidzaka qusida. Ya, apa maksud dari uh, huruf nun itu dibaca tasydid? Itu dimaksudkan untuk ta'wid. Artinya menggantikan. Menggantikan apa? Tadi huruf ya yang dihapus ketika dalam keadaan musanna. Ya, kita uh, lanjutkan dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu Al-Fadhul Mausulil Mukhtassi. Ya, Al-Fadhul Mausulil Mukhtassi yaitu lafat-lafat isim mausul yang muhtas Nanti kita akan ya membaca apa yang dimaksud dengan muhtas ter tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan dari tiga bait ini yaitu hadal qismur rabi'u min aqsamil ma'arifi ini merupakan jenis yang keempat atau macam yang keempat dari macam-macam isim yang ma'rifah. Ya, kita sudah memasuki pembahasan isim ma'rifah yang keempat. Apa itu? Wa huwalismul mausulu. Yaitu isim yang mausul. Wal mausulu qismani. Dan yang namanya mausul itu sebetulnya ada dua macam. al awalu macam yang pertama, mausulun ismiyun, yaitu mausul yang berupa isim. Wahuwal muraduhuna. Dan mausul yang berupa isim itulah yang dimaksudkan di sini. Artinya yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini itu adalah mausul yang berupa isim. Athani yang kedua mausulun harfiyun yaitu mausul yang berupa huruf. Ya. Apa itu mausul yang berupa huruf? Wa huwa kullu harfin uwila ma'asilatihi bimasdarin. Ya. Yang dinamakan dengan mausul harfi itu adalah setiap huruf yang bersama dengan silahnya itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, uwila bimasdarin dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, kita mengetahui ada pembahasan masdar muawwal. Nah, huruf yang ada di situ adalah mausulun harfiyun. Ya. Kemudian walam yahtaj ila aidin dan mausul yang berupa huruf itu tidak memerlukan aid. Ya, karena kalau mausul yang berupa isim atau isim mausul itu memerlukan aid. Yaitu uh, eh, ke domir apa kembalinya uh, isim mausul tersebut. Ya, atau domir yang menjadi rujukan bagi isim mausul tersebut. Sehingga nanti misalnya harus sama dalam muzakkar muannafnya atau juga dalam bilangannya. Nah, kalau mausul yang har harfi ini itu tidak memerlukan aid. Wa huwa laisa min aqsamil ma'arifi. Dan mausulun harfiyun ini itu tidak termasuk dalam jenis isim ma'rifah. Ya. Mengapa? Ya likaunihi harfan. Karena keadaannya atau bentuknya itu berupa huruf. Sementara al-ma'arif itu semuanya adalah isim. Ya, isim ma'rifah. Sedangkan kalau mausulun harfiyun dia kan huruf, maka tidak termasuk dalam al-ma'arif. Walam yadhkurhu banu malikin fil alfiyati. Ya. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan Eh, mausulun harfiyun ini dalam alfiyah beliau. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa dzakaraha dimna thamaniyati abayatin fi kitabihi al-kafiyati syafiyati. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan mausul yang huruf ini di mana di dalam 8 eh, bait ya di dalam 8 bait yang ada pada kitab beliau yaitu Al-Kafiyatus Syafiyatu. Yang kita mengetahui bahwa Al-Kafiyatus Syafiyatu itulah yang diringkas menjadi alfiyah ini atau al-khulasah. Fi awakhiri babil mausuli. Beliau menyebutkan mengenai mausul yang huruf itu di 8 bait yang ada di akhir bab mausul dalam kitab beliau Al-Kafiyatus Syafiyatu. Ya, Al-Mujallad Al-Awwala bisa dilihat di jilid 1 di kitab tersebut. Kemudian As-Safhatal As-Safhatal Wahidata uh, eh, Wathalathina. Maaf. Atau Safhata Wahidin wa Thalathi Mi'atin uh, halaman 301. Wala'allahu tarokahahuna huna Ya dan barangkali beliau uh, tidak menyebut meninggalkannya, maksudnya tidak menyebutkan uh, mausul yang huruf tersebut di sini yaitu di alfiyah itu barangkali ikhtisoron. ya untuk meringkas saja Ya karena al-khulasah kita mengetahui itu adalah ringkasan. Ya alfiyah ini adalah ringkasan. Kemudian kita kembali ke atas. Wa man dzakarahu ya dan kalau ada ulama yang menyebutkan mausul harfi ini dalam uh, bab isi mausul ya maka jika ada fa lil munasabati bainahu wa bainal mausuli ismi min jihatis silati. Ya. Jadi ada ulama ya termasuk Imam Malik juga, tapi di kitab beliau yang tadi al kafiyatu Syafiyatu. Mengapa kok disebutkan di dalam mausul? Ya. Karena adanya munasabah. Ya, yaitu kesamaan antara mausul harfi dengan mausul ismi dari sisi apa? Dari sisi sama-sama memiliki silah. Wa ahkamuhu mab'tsuthatun fi abwabin nahwi. Dan hukum-hukum yang berkait dengan mausul harfi ini itu tersebar dalam bab-bab nahwu. Ya, karena yang namanya masdar muawwal itu nanti Ya, kita akan menemuinya di banyak bab nahwu. Wa huwa khamsatu ahrufin. Dan mausul harfi ini ada lima huruf. Al-awwalu, huruf yang pertama, an as-sakinatun nunu asalatan Yang pertama adalah huruf an, yang nunnya itu disukun secara asalnya. Ya artinya memang bunyinya an. Ya yang secara asal itu adalah disukunkan di sini. Contohnya apa? Nahwu ajibtu min anta akhkharat dhaifu. Ya, ajibtu min anta akhkharat dhaifu. Saya heran ya tamu tersebut itu terlambat. Ya, maka kita mengetahui bahwa an ya bersama dengan silahnya yaitu ta'akhkharat dhaifu itu dapat ditakwil menjadi uh, masdar menjadi masdar muawwal ya jadinya bagaimana menjadi ai min ta'akhurihi yaitu ajibatu min ta'akhurihi ya saya heran dengan keterlambatannya ya karena ta'akhkhara ya ta'akhkharu itu masdarnya adalah ta'akhkhuran jadi menjadi min ta'akhkhurihi kemudian eh, athani yang kedua anna al-musyaddadatun nunu yaitu anna yang nunnya itu di tasydid contohnya apa ya contohnya di sini nahwu sarroni annaka muwadhibun. Ya, sarroni annaka muwadhibun. ya membuat saya bergembira bahwa engkau itu rajin. Ya, atau bahwa engkau rajin itu membuat aku bergembira. Maka di sini anna bersama dengan atau annaka muwadhibun di sini itu dapat ditakwil menjadi masdar muawwal, yaitu dapat ditakwil menjadi masdar. Dan kita tahu bahwa muwadhibun itu adalah uh, isim fa'il dari wadzoba yuwadhibu Yang masdarnya adalah muwadzobatan. Ya, muwadzobatan. Maka ai muwadzobatuka. Ya, muwadzobatuka. Karena nanti kedudukannya di sini sebagai fa'il. Sarroni muwadzabatuka. Ya. Uh, sifatmu yang rajin atau giat itu membuat aku bergembira. Ya, maka di sini anna itu juga adalah mausul harfi. Athalithu yang ketiga kai yaitu kai Contohnya apa? Ya nahwu ataqaddamu ilal masjidi likai ahsula ala saffil awwali. Ya saya ya maju atau mengedepankan diri ya di masjid supaya saya mendapatkan saf yang pertama. Ya, saf yang pertama. Maka di sini likai ahsula ya, itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, karena hasola yahsulu itu masdarnya adalah husulan, maka ai li husuli yang menjadi temu ilal masjidi husuli alas safil awwali. Ya, artinya sama. Saya mengedepankan diri di masjid untuk mendapatkan untuk uh, saya mendapatkan saf yang pertama. Kemudian ar yang keempat, mal masdariyatut dzarfiyatu. Ya, mal masdariyatut dzarfiyatu. Yaitu ma masdariyah yang bermakna dzarfiyah ya ma masdariyah yang bermakna dzarfiyah. Contohnya apa di sini? Nahwu contohnya la ashabuka madumta munharifan. Ya, la ashabuka madumta munharifan. Saya tidak akan berkawan denganmu selama engkau masih menyimpang. Maka di sini Ya, ma bersama Dumta itu dapat ditakwil menjadi ya karena ini adalah dzaraf dan dzarafnya zaman menjadi ai muddata dawamika. Ya menjadi la ashabuka muddata dawamika munharifan. Ya saya tidak akan berkawan denganmu ya selama engkau masih menyimpang. Wa ghairu dzarfiyyati atau ma masdariyah, ma yang tidak dzarfiyah. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sini itu adalah nahwu ajibatu mimma ahanta aliyan. Ya, ajibatu mimma ahanta aliyan. Saya heran bahwa engkau itu yang menghina Ali ya menghina Ali. Ahanta itu asalnya adalah ahana yuhinu. Dan ahana yuhinu itu masdarnya adalah ihanatan. Ya ihanatan. Maka di sini itu dapat ditakwil menjadi ai min ihanatika aliyan. Yaitu ajibatu min ihanatika aliyan saya heran ya terhadap hinaanmu kepada Ali. Al-khamisu, kemudian huruf yang kelima, atau masdar harfi yang kelima, lau. Ya, lau. Contohnya apa? Nahwu. Ya, contohnya di sini, wadidtu, wadidtu lau ro'aituka fi halakotil ilmi ya waditu ya wada yawaddu itu e, bisa wadida yaudadu ya atau juga ada yang mengatakan wadada yaudadu atau ini kita ikut waditu saja ya waditu lau ra'aituka ro fi halaqatil ilmi saya berharap ya seandainya dapat melihatmu di dalam halaqah-halaqah ya ilmu ya atau pertemuan-pertemuan keilmuan. Nah, lauro'aituka ya, lauro'aituka itu dapat ditakwil menjadi ai e, ru'yataka. Ya waditu ru'yataka fi halaqatil ilmi. Ya, saya mengharap ya, dapat melihatmu di e, halakoh-halakoh ilmu ya. Maka itu adalah ya sedikit atau pembahasan ringkas mengenai mausul yang harfi. Ammal mausulul ismiyu, ya adapun mausul yang berupa isim, fahuwasmun yu'ayyinu musammahu biqaidis silatil mustamilati ala aidin. Maka kalau mausul yang isim itu adalah isim. Ya, jadi jelas itu adalah isim bukan huruf. Yang membuat musammanya atau membuat sesuatu yang dinamainya tersebut menjadi yu'ayyin menjadi tertentu. Ya, tidak lagi umum. Bi qaidis silatil mustamilati ala aidin. Yang menjadi qaidnya, yang menjadi ikatannya itu adalah silahnya ya silah mausulnya. Yang ya, mustamilah silah tersebut itu mencakup aid. Ya mencakup aid. Wa huwa qismani. Dan mausul yang isim itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama mausulun ismiyun mukhtasun. Yaitu mausul isim, ismi ya yang mukhtas Ya, apa yang dimaksud mausul isim yang muhtas? Wa huwa ma kana nassan fit dalalati ala ba'dil anwa'i la yata'addaha. Ya. Maka mausul ismi yang muhtas itu adalah uh, suatu lafat yang nason ya, yang digunakan ya diletakkan untuk menunjukkan kepada sebagian jenis saja. Ya, sebagian jenis saja. Artinya itu spesifik khusus. Ya, misalnya untuk mudzakkar saja, maka tidak bisa digunakan untuk muannaf. Ya. Atau misalkan untuk mufrad saja. Ya, tidak bisa digunakan untuk mutsanna dan jamak misalnya. Jadi hanya ba'dul anwa'i hanya sebagian dari macam-macam. La yata'addaha, ya, dan tidak melampaui dari macam-macam tersebut. Artinya hanya khusus untuk peruntukannya saja. Tidak umum. Kemudian athani yang kedua, mausulun ismiyun mushtarokun. Yaitu mausul ismi, namun dia mushtarok, ya, berserikat. Ya. Apa artinya? Wa huwallazi la yakhtassu bi muayyanin. Maka mausul isim yang mustarok ini, ya, yang berserikat ini, itu lafadznya tidak dikhususkan untuk jenis tertentu. Tadi misalnya tidak dikhususkan untuk jenis mudzakkar saja atau tidak dikhususkan untuk muannas saja dan seterusnya wa innama yasluhu lil anwa'i kulliha. Dan mausul isim yang mustarok ini itu berlaku untuk seluruh jenis-jenis yang ada pada uh, isim mausul ini. Ya, atau macam-macam yang dapat diacu oleh isim mausul ini. Wahada sayati insya'allahu. Dan mausul ismi yang mustarok ini nanti akan datang penjelasannya, insya Allah. Maka pada subbab ini yang dibahas adalah mausul ismi yang muhtas, ya, yang khusus. Ammal awalu, adapun yang pertama, yaitu mausul ismi yang muhtas tadi, falahu thamaniyatu alfadhin. Maka mausul ismi yang muhtas itu memiliki delapan lafad. Al-awwalu yang pertama, al-ladi Ya, al-ladi Jadi al-ladi itu termasuk isi mausul yang muhtas, Khususnya untuk apa? Lil mufradil mudzakkari. Yaitu khusus untuk mufrad, ya tunggal, dan mudzakkar, laki-laki lil alimi wa ghairihi. Dapat digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-17, yaitu, وَالَّذِي qala liwalidayhi أُفِّلَّكُمَا Ya walladzi qala liwalidayhi uffil Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya uffin. Ya uffin. Nah, kita lihat pembahasannya ini sudah pernah dibahas sebetulnya di awal kitab. Nah, apa itu uffin? Uffin ismu fi'lin mudhari'in. Uffin itu adalah isim fi'il mudhari. Ya, isim fi'il mudhari. Ya. makna atadajjaru. Ya, makna dari isim fi'il mudhari ufin ini adalah atadajjaru. Yaitu, ya saya menggerutu atau saya kesal seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan ayat itu cih atau cis seperti itu. Ya, artinya penggerutuan yang paling halus. Dan kita tidak diperbolehkan mengucapkan itu kepada orang tua kita, apalagi kata yang lebih kasar. Mabniyun alal kasri, ya, yang itu mabni dengan kasroh. Ya, wal fa'ilu domiru, wal fa'ilu domirun takdiruhu anak. Dan fa'il dari ufin itu adalah e, domir yang takdirnya adalah anak. Watakot tamadhalika fi babil kalami. Dan itu telah berlalu penjelasannya pada bab Al-Kalam. Ya, maka dapat kembali merujuk kepada bab kalam untuk penjelasan mengenai isim fi'il ini. Kita kembali ke atas. Maka di sini itu ada isim mausul alladhi. Ya, alladhi. Ya, maka alladhi ini itu adalah isim mausul yang khusus untuk mufrad dan mudzakkar. Karena kita mengetahui di kalimat setelahnya, di silahnya ada qala. Ya qala itu eh, failnya adalah domir mustatir yang takdirnya huwa. Ya berarti mufrad dan tunggal. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-103 Hada يومكم الذي kuntum tu'adun. Ya hada يومكم الذي kuntum tu'adun. Ya, yaitu ya ini adalah hari hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Maka ya ini nanti mungkin pembahasannya eh pada i'rabnya ya bahwa alladzi ini itu adalah naat bagi yaumu. Ya naat bagi yaumu. Artinya yaumu atau yaumun di sini itu adalah mufrad dan muzakkar. Ya, nanti aitnya itu adalah pada domir yang dihapus. Ya, domir yang dihapus seharusnya kuntum tu'adunahu. Ya, ada domir huwa di situ. Ya, tapi intinya alladhi itu eh, yang diwakili atau dia kembalinya kepada yaumu, sesuatu yang mufrad dan muzakar dan tidak berakal. Kalau yang tadi alladhi qala itu kepada yang berakal. Wahuwa mabniyun 'ala sukuni. Dan alladhi itu mabni dengan sukun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin hasaba mauqi'ihi minal kalami. Dan alladhi itu mabni dengan sukun yang men dapat menempati kedudukan rofa, nasab, atau jar sesuai kedudukannya dalam kalam, dalam kalimat. Athani yang kedua, allati. Ya, allati Nah, allati ini muhtas atau khusus untuk apa? Lil mufradil muannafi. Yaitu untuk mufrad yang muannaf. Ya tunggal dan wanita. Lil aqilati wa ghairiha, baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke 1 ayat pertama Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha Ya qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan wanita yang ya, mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Maka di sini ada uh, isim mausul allati ya allati itu kembali itu yang aidnya apa? Itu domir yang ada pada tujadilu. Ya, yaitu domir hiya. Ya, domir hiya. Maka karena hiya yang ada pada tujadilu itu adalah ya, mu'annath, mufrad, dan berakal maka isim mausul yang digunakan itu adalah allati. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma wallahum an ma wallahum ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Maka di sini uh, di silahnya itu ada kanu alaiha. Ya kanu alaiha yang domir ha tersebut kembalinya kepada kiblah, Ya kiblah itu muannaz, mufrad tapi tidak berakal. Ya. Dan karena ini mufrad muannats, maka isim mausul yang digunakan adalah allati. Ya, ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke 142. Wa huwasmun mausulun mabniyun 'ala sukuni. Dan allati adalah isim mausul yang mabni dengan sukun fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin hasaba mauqi'ihi minal kalami yang dapat menempati kedudukan rofa atau nasab atau jar sesuai dengan kedudukannya dalam kalam dalam kalimat kemudian atsalitsu yang ketiga alladzani ya alladzani Alladhani itu lil musannal muzakkari. Alladhani itu untuk ya khusus ya mukhtas untuk muzakkar dan musanna. Ya berarti laki-laki dan ganda ya dua. Aqilan au ghairu aqilin. Baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Bil alifi raf'an dan al-lazani itu ketika dalam keadaan rofa, itu didatangkan dengan alif. Walladzaini bilyai nasban wa jarron. Sedangkan dalam keadaan nasab dan jar, maka didatangkan dengan ya, menjadi al-lazani. Ya, kemudian di sini disebutkan penjelasannya bi hadzfil ya'i minalismil mufradi alladhi. Dan pada alladzani itu ya huruf ya yang ada pada asalnya ya alladzani kan musanna. Dan bentuk mufradnya apa? Bentuk mufradnya adalah alladhi. Nah, alladhi kan ada ya-nya. Nah, namun di mana ternyata wadzalika bihadzfil ya'i minal ismil mufradi. Ya, yaitu dengan menghapus ya yang ada pada bentuk mufradnya yaitu alladzi. Wal ityanu bil alifi wan nunil maksurati dan alladzani itu didatangkan dengan alif dan nun yang diberi harokat kasroh maka nuha fi halatir raf'i. Yang seperti itu, ya didatangkan seperti itu tempatnya itu dalam keadaan rafa. Wal ya'ul maftuhu ma qablaha wan nunul maksuratu ba'daha. Adapun kalau alla zaini yang menjadi didatangkan dengan ya yang huruf sebelum ya tersebut itu diberi harokat fathah Ya, karena huruf dzalnya kan alladzaini. Bukan alladzina bacanya ya, tapi alladzaini. Eh huruf sebelum ya itu yaitu dzal diberi harokat fathah wan nunul maksuratu ba'daha dan nun yang datang setelah ya itu diberi harokat kasroh wa fi halatayin nasbi wal jarri maka yang seperti itu yaitu alladzaini itu ketika dalam keadaan dua keadaan yaitu keadaan nasab dan keadaan jar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma Ya dalam surat uh, An-Nisa ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Ya. Yaitu dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji ya di antara kalian, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Ya. Maka di sini eh, kita lihat ada isim mausul alladhani. Yang di silahnya itu ada fiil ya'tiyani. Ya'tiyani. Ya'tiyani itu di situ ada alif ithnain. Ya, dan alif ithnain itu menunjukkan di sini ya di ayat ini menunjukkan muzakkar kemudian e, musanna ya muzakkar kemudian musanna dan untuk yang berakal Ya, karena di sini yang dijelaskan adalah uh, orang. Kemudian falladzani ismun mausulun marfu'un bil alifi au mabniyun alal alifi fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka alladzani yang ada pada surat An-Nisa ayat ke-16 ini itu adalah isim mausul yang marfu dengan tanda alif. Ya. Ini kembali pada pembahasan sebelumnya yang ada pada isim isyarah. Ya. Bahwa juga sama pada isim mausul. Ada perbedaan pendapat di antara ulama nahwu untuk yang bentuk musanna. Ya, ada yang mengatakan itu mu'rab. Ya maka kalau untuk ulama yang mengatakan alladzani itu mu'rab itu i'rabnya menjadi marfu'un bil alifi. Adapun untuk ulama nahwu yang mengatakan alladzani itu adalah mabni, maka i'rabnya au mabniyun 'alal alifi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, atau mabni dengan alif yang menempati kedudukan rofaknya mubtada. Kemudian wa jumlatu fa'adhuhuma khobarun. Dan jumlah fa'adhuhuma itu adalah khobarnya. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fusilat ayat ke-29 ya yaitu Rabbana arinalladzaini ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya, dalam surat Fussilat ayat ke-29. Yaitu wahai Rob kami, perlihatkanlah kepada kami ya, dua ya, jenis orang yang telah menyesatkan kami yaitu dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia. Maka di sini kalau tadi alladzani itu dalam keadaan rofa ya, maka di sini alladzaini itu dalam keadaan nasob. Ya, dalam keadaan nasob. Maka bentuknya berubah menjadi alladzaini. Dan mengapa e, dua? Ya, itu karena di situ ada adollana. Ya, di silahnya ada adollana, ada alif isna'in. Ya, maka itu menunjukkan dua muzakkar. Dalam surat Fussilat ayat ke-29. Maka di sini falladzaini maf'ulun bihi mansubun. Maka alladzaini itu adalah maf'ul bih yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, yang tanda nasabnya itu adalah ya. Au mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin maf'ulun thanin. Ya ini juga sama ya. Perbedaan pendapat ulama untuk yang muthanna. Ada yang mengatakan mu'rab, maka kalau yang mengatakan mu'rab alladzaini itu mansub dan tanda nasabnya ya. Adapun yang mengatakan itu mabni, maka alladzaini mabni dengan ya yang menempati kedudukan nasab maf'ul yang kedua. Ya maf'ulun tsanin. Karena maf'ul pertamanya adalah domir na. Ya arina. Ya perlihatlah perlihatkanlah kepada kami. Nah, di sini ada catatan kaki, kita lihat Wa qad ikhtalafan nuhatu fil mausulil muthanna hal huwa mu'rabun au mabniyun. Ya. Dan sungguh para ulama nahwu itu berbeda pendapat untuk isim mausul yang muthanna yang menunjukkan dua. Apakah dia mu'rab ataukah mabni? Unzuril kalama ala ismil isyaratil muthanna maka penjelasan ini itu sudah kita bahas sebelumnya, itu dapat lihatlah ya pada penjelasan mengenai isim isyarah yang musanna. Ya, penjelasannya sama mengenai dasar dari perbedaan pendapat tersebut. Kita kembali ke atas. Kemudian ar ya, isim mausul muhtas yang keempat. Ya itu adalah uh, eh, al-rabi'u allatani ya allatani lil musannal muannasi ya allatani itu untuk musanna untuk yang menunjukkan dua dan muannas ya wanita ya aqilan au ghairu aqilin baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal wa hukmuhu kama taqaddama fil ladhani. Dan hukumnya itu sebagaimana yang telah berlalu pada penjelasan al-ladhani tadi, yaitu mausul muhtas yang ketiga. Minal hadfi wa ta'widi wal i'rabi. Ya, baik dari penghapusannya. Ya, tadi kita tahu al-ladhani itu ada ya yang dihapus dari al-ladhi. Kemudian baik dari ta'widnya, ya, penggantinya. Ya, kita tahu tadi bahwa ada pembahasan bahwa ya tersebut itu diganti dengan eh, tanda atau alamah tasniyah. Ya, atau alamat musanna, tanda musanna, yaitu alif dalam keadaan rafa atau ya dalam keadaan nasab dan jar. Wal i'rabi Ya, dan juga sama hukumnya dengan alladzani untuk i'rabnya. Taqulu engkau mengatakan hadaratil latani domadatal jiraha. Ya hadaratil latani domadata al jiraha. Telah datang dua orang wanita yang ya, telah membalut luka ya atau memperban luka maka allatani ini yaitu pada silahnya ada data ya data ada alif isnain di situ. Ya maka itu menunjukkan dua orang ya kemudian wanita karena ada taknya di situ. Ya maka dua wanita berakal maka yang uh, eh, isi mausul yang digunakan adalah allatani. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan penjelasan wa yajuzu tashdidun nun Dan diperbolehkan untuk mentasydid nun yang ada pada keduanya yaitu pada alladzani dan allatani. Ya, ditasydid nunnya menjadi alladzani dan allatani. Mengapa? Listi'amalil Arabi dhalika. Karena orang Arab itu ada yang menggunakannya demikian, yang mengucapkan demikian. Mengucapkan alladzani dan allatani dengan mentasdid nunnya. Waqad minas sab'ati. Dan di antara uh, imam kiroah yang tujuh ya. Ini ilmu kiroah ya di antara imam kiroah yang tujuh, yaitu Abdullah ibn Kathirinil Makkiyu, yaitu Abdullah bin Kathir al-Makki, ya rahimahullahu ta'ala, ya waqada qara'a, ya beliau sungguh membaca ayat yang tadi, yang kita telah baca sebelumnya, yaitu, Walladhani ya'tiyaniha minkum, pada ya tadi surat An-Nisa ayat 16 bitasydidin nuni ya dengan mentasydidkan nunnya artinya di antara kiroah yang tujuh itu ada salah satu imamnya Abdullah bin Kathir Al-Makki itu membaca ayat ini dengan mentasydidkan nunnya yang berarti menjadi walladhan ya'tiyaniha minkum Ya, nunnya dibaca tasdid Ya, maka ada yang membaca seperti itu. Ya, berarti ada orang Arab yang memang membaca seperti itu. Kama qara'a di aidan sebagaimana beliau yaitu Abdullah bin Kathir Al-Makki itu juga membacanya dengan tasdid ya juga membacanya dengan tasdid pada ayat pada ya surat Fussilat yang telah kita baca tadi juga itu Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins ya jadi alladzaini ya dibaca dengan tasydid ya mungkin yang nanti kalau yang uh, memang khusus pada atau ada orang yang atau ustadz yang lebih mendalami mengenai kiroah ini pasti akan lebih bisa menjelaskan dengan baik. Namun intinya bahwa ada orang Arab yang membaca al-ladha alladzani dan al-ladha alladzaini dengan mentasdid nunnya. Ya, sebagaimana ada imam kiroah Abdullah bin Kathir al-Makki yang membacanya dengan tasdid. Kemudian ayat yang kedua tadi, yaitu Fussilat ayat 29, mimma yadullu ala anna tashdida la yakhtassu bihalatir raf'i. Itu menunjukkan bahwa tasdid yang ada pada nun itu tidak hanya khusus untuk keadaan rafa saja. Ya, karena alladzaini di situ nasab ternyata juga dibaca dengan tasdid alladzaini seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa hadha tashdidu yajuzu aidan fi ismil isyarati dha wa ta. Ya wa hadha tashdidu yajuzu aidan fi ismil isyarati dha wa ta. Dan tasdid ini yang ada pada nun ini itu juga diperbolehkan pada tasniyahnya atau musannanya isim isyarah yaitu za dan ta. Wa qad qara'a Ibnu Katsirin. Ya dan sungguh eh, Imam Qiraah tadi yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa Abu Amr bin Ala al basriyu dan juga Imam Qiraah yang lain yaitu uh, Abu Amr bin Al-Ala ya Al-Basri. Tadi kalau yang Ibnu Katsir itu ya, Abdullah bin Katsir Al-Makki. Maka beliau berdua, dua imam kiroah tersebut, itu sungguh membaca pada ayat ini yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-32 yaitu fadhanika burhanan ya fadhanika burhanan kemudian pada surat Al-Qasas ayat ke-27 yaitu ihdabnatayya hataini ya itu bitasdidin nuni fihima pada dua ayat tersebut itu Ibnu Kathir dan Abu Amr itu membacanya dengan mentasdid nun pada keduanya maka pada surat Al-Qasas ayat 32 menjadi fadhannika burhanani ya fadhannika burhanani Kemudian pada al-qasas menjadi ihdabnataya benatayya Ya. Ihdabnataya benatayya Seperti itu. Ya. Maka ternyata baik pada uh, dhani dan tani. Ya. Atau zaini dan taini itu juga orang Arab ada yang membacanya dengan mentasdid nunnya ya. Tadi surat Al-Qasas ayat ke-32 yaitu fadzanika burhanani ya maka yang demikian itu adalah ya dua burhan, dua mukjizat. Ya tadi min rabbika dari Rabbmu. Atau ihdabnataya hataini dalam surat Al-Qasas ayat ke-27 ya yaitu uh, ya salah seorang dari kedua putriku ini ya ini. ada yang bacanya menjadi ini seperti itu kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi mausulul asma'i ila akhirih maka ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mausulul asma'i sampai akhir ai alfadul mausulil ismi ya alfadul mausulil ismi ya bahwa lafat-lafat mausul isim atau isim-isim yang mausul hiya alladhi yang pertama adalah alladhi walam yadhkur annaha lil mufradil mudzakkari dan di dalam bait tersebut Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak mengatakan bahwa alladhi itu untuk Eh, mufrad dan muzakkar. Mengapa? Muktafiyan bil muqabalati fi qawlihi al-untha allati. Beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan lawannya. Ya, lawan dari tazkir muzakkar yaitu fi qawlihi dalam bait beliau setelahnya yaitu al-untha allati. Ya, untuk yang untha, yang muannas allati. Maka dapat dipahami bahwa alladhi berarti untuk muzakkar. Thumma audoha annaka la tusbitul ya'a fil ladhi wallati indat tasniyati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa engkau tidak menetapkan ya ya artinya berarti menghapus ya ya berarti engkau harus menghapus ya pada alladhi dan allati ketika dalam keadaan tasniyah atau musanna. Ya. Jadi la tusbitul ya'a, ya engkau tidak menetapkan ya. Nah, kemudian lanjutnya bal tahdzifuha. Ya kan tetapi engkau menghapus ya tersebut. Wa taj'alu ya kemudian wa taj'alu alamat tasniyati. Wahyal alifu awil ya'u. Dan engkau menjadikan tanda tasnia, yaitu alif atau ya, waliyatan lil harfil ladzi talihil ya'u. Ya, tadi yaknya dihapus. Kemudian engkau menjadikan tanda tasnia bisa alif bisa ya, waliyatan ya, setelah huruf yang diikuti oleh ya. Ya, huruf yang diikuti oleh ya itu apa? وهو الذي وهو الذال وهو الذال في الذي والتاء في التي yaitu huruf dzal yang ada pada alladhi dan huruf ta yang ada pada allati. Ya huruf dzal dan ta itu kan diikuti oleh ya kalau pada alladhi. Ya. Kemudian ya-nya dihapus. Yang menjadi alladhi, kemudian allati ya. Kemudian engkau mendatangkan alif dan ya ya tanda tasniah setelah huruf tadi, huruf dal atau huruf ta. yang menjadi ya alladza, kemudian atau allata atau alladzai atau allatai. Kemudian summa dzakara, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bi an bi anna tashdid dan nuni ya bi summa eh, zakara bi anna dan nuni fit tasniyati la lauma fihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tasydid yang ada pada huruf nun dalam keadaan tasniyah yaitu dalam keadaan alladzani dan allatani la lauma fihi ya tidak tercela atau tidak mengapa Wa kadzalika tasydidun nuni min zaini wa taini. Dan demikian juga uh, e, tasdidnya nun pada zaini dan taini, yaitu ketika dalam keadaan nasab atau jar. Wa anna tasdida fi hadhihi nunati ya. Wa anna tasdida fi hadhihi nunati kulliha huwa ta'widun anil ya'illati hudifat minal mausuli. Dan Ibnu Malik rahimahullah taala juga menjelaskan bahwa tasdid yang ada pada nun tersebut, nun-nun tersebut yaitu zani, tani, kemudian zaini dan taini kulliha semuanya huwa ta'widun anil ya illati hudhifat minal mausuli. Jadi tasdid tersebut itu sebagai pengganti dari ya yang dihapus dari mausul. Ya, karena tadinya kan asalnya alladzi, allati. Kemudian yaknya dihapus. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ilahnya bahwa bolehnya nun itu dibaca tasdid karena tasdid tersebut itu adalah sebagai pengganti ya yang dihapus. Ya, kemudian eh, wal ini alifi ya wal alifi minismil isyarati ya ini alifnya itu uh, sebagai uh, atau diatofkan ke ya ya jadi huwa ta'widun anil alifi minismil isyarati minismil isyarati ya jadi kalau isim isyarah itu kan ada eh uh, dha dan ta ya dha dan ta ni dan tani maka di situ eh, kalau zani dan tani itu nunnya dibaca tasdid ya, itu adalah tasdid tersebut sebagai pengganti dari alif yang dihapus pada isim isyarah. Ya karena zani dan tani itu alifnya bukan alif yang ada pada mufradnya, akan tetapi itu adalah tanda tasniyah. Ya, kemudian sebagai penutup beliau mengatakan wala'allal illata sahihata hiya isti'malul arabi. Yaitu semua kan tadi illah yang mengatakan bahwa huruf ini menggantikan huruf itu ya bahwa tasydid menggantikan huruf itu tapi barangkali illah yang paling sahih mengapa e, nun itu boleh dibaca tasydid ya dibaca dengan tasydid itu bukan karena menggantikan huruf yang dihapus. Tetapi ya paling sederhana karena orang Arab menggunakan lafat tersebut. Ya, artinya membaca nunnya dengan tasdid. Itu paling sederhana. Ya barangkali demikian. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.